Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum summa ilaihi turja'un. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam izdani buhamsan qabla homsin. Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Temanya nantang banget hidup untuk mati salah. Hidup itu untuk hidup. Kalau hidup untuk mati dahar hayam dahar huut kermaot Domba dahar jukut kermaut. Mun orang dahar hayam jeng domba jelema eta keur hirup. Ayah nu maot dahar hayam, panitia jail ini. Nanjak luar biasa, sugante Islamic Center teh pusdai. Yang nguriling helat, awalnya Google Map. Saya bawa rombongan ke kunci kene di lingkar selatan macetnya juara malam minggu ini. Tapi kita malah memacetkan masjid, keren. Karena yang kekinian hari ini bukan yang di mall, bukan yang di tempat hiburan, yang kekinian hari ini di mata Allah adalah yang mau di tempat hiburan mah kekunoan. Dia karena gapleh gaul tapi soleh juara. Tena naon kan? Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian. Asana orang ewe, kayak di orang kalau ada orang biasa hadir di pengajian, terus lama tak bertemu lalu ditanya, Pak, ayo si bapak biasa, naos kemana? Ayo usah apa tuh? Eta teh tos teu aya berawal dari ketiadaan lalu bakal ditiadakan lagi asana uwe tului ayah tului uwe tului ayah makanya surat al-baqarah yang tadi dijadikan pembuka kaifa bagaimana mungkin takpuruna kau mengingkari billahi Allah wa kuntum amwatan yang menciptakanmu dulu tidak ada amwat Pa'ahyakum lalu diadakan. Ayeuna hirup. Tsumma yumitukum sakedeng maut teh summa yuhyikum tuluy dihidupkeun kenaon summa ilahi turjun ujung-ujungnya kembali ke Allah matakmun aya nu maot innalillah wa inna ilaihi rajiun bersyukur atas nikmat umur mari kita bertafakur karena sebentar lagi kita akan masuk kubur ya urang menurang dia teringat kana maut mah itu legana cikadut lain si eta hungku urangnya bakal kitu assalamualaikum ya ahlad diyar Selamatan bagi engkau wahai para pendur. Perlu jawaban tuh. Lompat di mah. Nah, orang wa inna insyaallah bikum lahikun. Aku pun akan seperti kalian. Tong gede hulu bising tasub helm. Bayi mati Olga Saputra wafat Jupe Paeh. Preman pensiun siunkan. Bener nggak? Dodi itu siapa? Didi Petet? Dodi Dores Dores Dokter Os maut kemari. Dokter Teteh ya sirup deh, minyak. Lihat ya, ah, perasa enak. Kalau lihat auranya ini aura kasbon ini. Ya, hati-hati ya. Jaga wudhu, jaga wudhu, jaga wudhu. lah sebelum diwudukan. Karena nu mau diwuduan lah. Ke masjid lah sebelum dikemasjidkan. Karena nu mau menek di lah sebelum disolatkan. Karena nu mau menek dikuburkan disolatkan lah. Oh, Kau solat dan disolatkan di depan imam. Sudah seangkatan sudah banyak yang mau alma mater sudah banyak yang diantar. Aina tadhabun reka marana tuh gaya. Wajah kita hari ini berbeda, besok wajah kita sama. Ngapain sombong dengan mancung hidung Dah wenu pesek, wenu pesek. Mun ainu pesek tete ulah disebut pesek nyeri hate, da teu hayang dirina pesek, ame tengah nyerikan hate sanes pesek. Eh, mancung yang semua wajah kita akan mirip sama seminggu dikubur sudah habis lah kulit dengan tulang nak lainnya di emplek-emplek di facial ke salon pakai foundation pakai eyeshadow pakai naon blouse onnya ah isuk mandi dahar ku bilatu yang mau disombongkan mentak tekudu kasep hirup menu penting payu juga Ustaz Ebi mah kasep tapi pak orang Yatiana orang Islamik sentuh. Karasep tapi GGM ganteng-ganteng mubazir. Tahu nggak penyebab kemacetan Bandung sah? Para jomblo yang tidak tahu dan jelas kemana arah hidupnya. itu eh, ngagandengan, ngalaksonan tiang listrik, segala dilaksonan. Jodopati bagja cilaka, hmm, kami diatur ku Allah. Yang harus disyukuri, bersyukur atas nikmat umur, mari kita tafakur, merenung, tadabur, membaca, kuluman alaihafan, kulu azali musamma, semua akan binasa, semua akan ada masa kadaluarsa dan expirednya semua akan mengalami yang namanya bagaimana saatnya waktu terhenti tak kau sadari Pak Uje mautnya balik ngaji pakai motor nabrak eh, detiknya masih berdetak detaknya sudah tidak membarik orang bisa beli jam tapi tidak bisa beli waktu di hari nah Ustad orang dicokot leasing liar yang pusing Ya. Tiap orang bisa beli jam, catat buat status, tapi tidak orang makan nyeri awak tenyen status. Lewe Islamic Sen. Kajian bersama Ustaz ee. -e. Ya. Ya EPI Effendi ee, uje uje, uje Ustaz Jepri EPI Effendi nya ee. Tiap orang bisa beli jam tapi tidak bisa beli waktu. Setiap orang dengan materi yang dia investasi bisa darah ke PMI ketika transfusi dioperasi tapi bisa ngambil nyawa ngerasa gelis ngora kene jog jag sok ngilu jumah harapun Jogja jeng Borma syarat mati tidak harus tua dan sakit aslina kemarin ayah tuh di RSI rumah sam geus bulan di ICU cik lalongok malah nu lalongok nu mawat mentak di hari tarik lungak longok teh ya. karena kematian itu rahasia rahasia waktu rahasia tempat rahasia sebab eh jelma keur maot lain nyingseuna nu nguseup tarik gurame juba. lain nyalahkan guramena iya aya balong karena 70 kali sehari Israel mengecek kuota giga usia kita seberapa giga ya sih iya waktu Olga dirawat di Jakarta ingin sembuh pergi ke Singapura berbulan-bulan Nah entah siun maot rawat biak biaya seberapa oke bayalah yang penting hirup tapi kan Ijroil iya Jakarta nelfon ke Ijroil iya, si Olga ta didinya ta si Olga ta. Ah enggak we mau. Kullu nafsin daikotul judulnya hidup untuk mati salah. Nah, hidup untuk hidup. Mari kita bikin hidup lebih hidup karena hidup bukan walaupun harus mati itu jalan hidup karena ada kehidupan setelah kematian. Kan datang hari mulut dikunci karena sok ngawur Karena kata tak ada lagi kan tiba masa tak ada suara dari mulut berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya berkata kaki kita kemana saja yang melangkahnya tatatina surat yasin al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tasarjuluhum bimakanu yaksibun Baratan Nabi tentang mati jangan jadi dan janganlah kau berbuat menyebabkan hayang-hayang temenang di embung-embung ayah eh, jelma frustasi tepirah eh, saya menang jodoh tolak nganyatakan ka ieu ditolak nganyatakan eh, ka ieu ditolak nah oh jodoh keur urang ya Allah daripada dikieu kia eh we urang mah ngajelong eta mah ke sumur nama sumurna deet kadon beling hungkul paeh bujur ancur jadi we ingked ngeste payu ingked deh begitu payu gantung mana nak kusen kusena bobo kadon bubuk tongong ah yang mama maot ya saya teuing mentas ke jalan tol ayo mobil ayo nama rakyat sensor cekit terjadi tungtung nama ini ke kebun teh ke pangalengan kan cenah mah terakhir ah atau mang ngajleng atuh Si ganu kamari di get away kan bunuh diri duaan adi lanceuk ngajleng pas ada can waktunya tuh kumaha tuh yang geus sekang nikah we tuh kawin makan bahagia horeang mau teh ulin ka Borma geus pangantenan nante balang lempangan, eta mah teu culak mencilung kata obrak dua nana hayang Gerhayang datang kerembung embung ke aya jelema sieun kumaot nyumput dina beusi nyun kotak saawakun Karena luar biasa ke tukang las, tah cenah beres kenaun iya peti ah maot orang mah nyumput na peti iya bising Ijro iya datang sok atuh cobaan heula cenah Pas cobaan kuncina ngalir luar tilu menit mau. Pesan Nabi tentang mati, jangan takut mati karena pasti terjadi. Dan janganlah kau berbuat bunuh diri Nyebabkan mati. Temenang. Allah terido. Ayahan mana kayak payah olangan atau Capek-capek. Di rahasia ilahi itu tiga, tiga satu kelahiran, dua kahan, tiga kematian. Hidup untuk, bukan hidup untuk mati. munhayam dahar huut kermaot buktina ukur bilatungan. doma dahar huut kermaot buktina ukur bilatungan. Lamun orang dahar doma jeng hayam, kerhirup, buktina daharna kudu ngadoa. Bakal ayah bali tuh dibentak tanggung jawaban daharna ibadah tuh da ukur dahar mah doma ge dahar tapi doma dahar tayina payu pakai gemuk orang dahar doma tay orang payu tuh Aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan perempuan. Menu asupna laki nu ngagodana awewe. Terus ngarewas si setan awewe teh. De sarang eena moal. Moal. <laughs> Pernah di TSM ngaji isu kene yang ki'i mayar 2000. Tah buat acan yang sulan. Tukarkan atuh ah tebi cenah. Mata meterugi ah geus we isingkeun 3000an. Jadi ki'i ngising teh 5000. Payu tai jelema mah, tai doma mah payu, tai sapi payu, bisa dipakai gas bau. Kita teh yang berjalan tahu maka jangan sombong. kul nafsin ikotul maut. Ai epi teh nu mana? Ai kematian teh naon? Kematian teh saat ruh terpisah dengan jasad. Cek Nabi nu dicabut tilu diantilu tiap ti jelema anu maut saha wae eta ya jelema. Naon ustad nu diantep paningali. Naon deui ustad? Denge Naon anu deui Ustaz pangrasa? Anu diantep ku Allah keur nu maot, nu diantep tilu pangdenge paning. Nu dicabut naon Ustaz gerak, nu maot pun teu bisa gerak. Akal teu bisa mikir, suara teu bisa ngagorowok. Tapi apa nu ngamandian urang saha, nu nganterkeun urang dan sorana saha hungkul. Engapna kubur bakal karasa, kaya perlindungan dina salat Allahumma ini a'udzubika min azabil qabri lindung tina adab kubur ya tadi bakal kejadian ah oh, tuh percaya sok we coba ah. perwakilan orang pernah nyeri hati bahwa khutbah roh tapi sayanya belum umroh tuh abdul tuh ceno khutbah umroh kun lawan we harita kene teh berarti khutbah kubur ge kudu kudu ya, saya yakin ini benar karena Nabi menyatakan kalaulah teriakan mayat yang kufur tidak beriman kepada Allah, ia pangrewasna jasad berpisah dengan nyawa itu diperlihatkan kegaiban. pun amana alus nyanu nyamperkeun ge alus, pun amana goreng hmm. Hese ngagamarkeun. Mana orang harita? Bayangkan kalau Isa barusan Isa terakhir kita diumumkan ngaran orang di masjid. alilahi wa inna ilaihi rajiun. Teman sejati hanyalah amal Bila waktu telah terhenti Teman sejati hanyalah sepi Pur ditinggalkan ditinggalkan Di halangan hari ini kita di atas papan Kayak mukmaturan balik dari kaluhur Tulu sepi Wa yuka wakil belatuka Mau bisa ngajawab kan di dikon Laku sholatnya nyunah tuh Takbirna nurutkan rasul tuh Rukna nurut tuh karena ada pertanyaan lain, ma ilmu ka apa pengetahuan tentang lelaki yang dihajar? nah fenomena. Mun kuburan nasieun ka dituna sieun. Kamaot lah ayeuna balik pengajian, cicing we di kuburan, tong di jerona, di luhureun teh. Dinyali. Tapi sifat kematian itu memaksa. Tiga kali saja kita dipanggil Allah, catat musim adan, tak Pangro Allah. Musim haji dan umroh, mudah-mudahan tahun ini berhaji dan umroh, amin. Mudah-mudahan jangan ya Aisyah nabung banyak. Tuluy panggilan yang paling membahayakan panggilan kematian. Eh tamat ngabejaan jika adan. Bukan nomor urut, bukan nomor antri, tapi nomor cabut, nomor dudut. Ayah jelema ker ngorong maut. Da, ngorong na kulingis atau tobros. Ayah jelema nincak tikotok maut. dati kotok na ya boman tadi kerngusep kercatur kerjinah nu bahaya mah paeh na beteng nu lain awewena keluar era anak nawarirang maka bingkai kematian husnul khotim baik di akhir ngenah mah maut mah kersujud keruku kermaca Quran kerpangajian kan ayah na YouTube ge Syekh India kerceramah kieu jo jana tiba tiba-tiba ngulang jo tong diamin kan imah nyontoan <laughs> amin amin ya iya tapi ya aingaran maut mah tepandang bulu rek ustad rek santri masalah waktu rahasia bisa misalkan anda duluan saya belakangan atau tibalik saya belakangan anda duluan misteri waktu misteri sebab sebab nama naon we kasetrum takun Ayo babaturan saya tiluan beda profesina hiji supir elep dua tukang mangsang instalasi, tilu pilot mautna beda tuh pilot maut nana elep rek balik ke Ciamis supir elep maut naka setrum ke jumper mobil hujanan tarik kuatna ayata ustad eh, pegawai listrik maut nana kapal rek Surabaya lagra kapalna aing teh teu pantes teu nyambung ya mah nya aya nu lahirna di Amerika mautna di Sarkanyut Garut na padungna nate tengenah lahir Amerika mati Sarkanyut kan ayah kan ayah desa sasar kanyut lebih goong eh ya dengan apa dung nage Dak yang jadi masalah bukan kematiannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Eh. Manusia, hei eh, orang yang beriman, ittaqullah. Ada enggak rasa takut ke Allah? Wa tanzur nafsu ma qaddamat ligot Apa perbekalanmu? Bukan kematiannya. Geus bakal naon balik isuk. Yakin bakal berumur panjang? Hmm, punya amal apa? Pernah menyakiti orang? Sudah minta maaf belum? Bagaimana kalau tidak termaafkan walaupun sudah minta maaf? Ini persoalan. Jika jelema nginjem duit ke orang, tului dibere, tului temalikeun, ah kaluman lunasi weh. Bebas jeng orang mah tapi jeng Allah terbebas bebas tah. Rasulullah embung nyolatkan, jelema nu boga hutang. Naon bawa dosa tuh da. Kunaon ya dibebas memang mayar er atau memang teniat mayar? Er? Kan sakapeng mah Nung eratnya nunginjem kan nunginjem eh sok nyium-nyium ke naik eraan mah nah karakter jelma mah rupa-rupa tuh eh jelma teh loba ngomong tapi bagur baba sok dalahar dalahar barinya gitu ayah dahar nanti eh jelma teh terang ngomong tapi sekali ngomong nyium duit sebelum kan datang ke imah tara-tara bari jarang ngomong sekali ngomong nyem duit nyem duit sejuta tadi Hai mana yang ngadadak atuh kan usah sok dinu ngomong-ngomong duit loba apa nggak butuh uh emang tapi ayah butuh kia nggak ada mah tuh sebenarnya nginjam na sejuta uh semuanya paling ayah lima ratus tah lah dibawa weh tah orang suk butuh tagih tong kewajiban yang menghutan itu mengingatkan ulah ke bawah mau eta hutang tagih tapi sakapeng nu era nu nginjem nu nginjemkeun eh, gitu eh ditagih teh alhamdulillah kadoan malotot kadoan nonton. teh kemarin mana nyem duit nya ya apa terus tarik naon ini nagih kela kela kemarin orang duit seberat sejuta Ustaz kerek mereka Lima ratus. jadi saya anu hutang Iya kan yang saya bebaskan lah tapi tong nyem eh saya dibebas beki pede tadi kan kemarin ngeslunas lunas dilunaskan lagi nyem semiliar, toplok coplok curang nyangga saya kira dia lah ada ulah goreng hubungannya saya bilang nyemnya semiliar, mau semiliar setengah oh alhamdulillah pisan iya, iya suka dia ya saya tak lima ribu beli seblak ceker jangan aing juga pek we mere tapi mun ke bawah maut gawat ya jadi persoalan terbesar di akhirat itu bukan satu jam, bukan satu hari, bukan satu tahun, bukan puluhan tahun. Yang diramaikan di akhirat, Rabbi laula akhartani ila azalin qarib. Ya Allah kembalikan aku ke dunia sedetik saja. Mun audi mana sajam. Jangan berakhir karena esok takkan lagi satu jam satu jam punya menu kuburanasa detik yang nolo kadunya regnya dekahahkankabB nu pernah dikumpa kembil kumpa komputer geningan te bisa nebus nanaon watakku yang metaji nafsun an nafsin sywala yukaminawalauhwalalaurun boga harta lubak ribuk loba-lobak tekalebok bro di juru bro di pantong ngelayah di imah babah teu bisa nebus kesalahan dosa mata krek sedekah na, sedekah setiap detik berkah sedek-sedek supaya berkah loba nu angkent, teh jadi bakal tong pedit mun pedit ku harta maut anger et harta melit jadi orang yang tujuh sirahna balalenuk sejakul akro ngarana tului ngomong ana maluka ana arjuka aku hartamu yang tidak engkau nafkahkan kecok kecok mau maut dengus maut nangge ngan etasa umur-umur di jero kubur belit orangnya juga gitu daek tuh percaya sok cobaan pedit ya yuna zaman nu pedit mah tong boro di dunia, tong boro di akhirat dikubur. Di dunia sok saya tanya, ibu-ibu resep kan nu pedit? Genggelar nu pedit mah juara pisan loba. Si peher si ngepel si kesed, si buntut kasir, si naon lah cap jahe merege hese perepet jengkol jajahean kan baula ya lagu Sunda jalma pedit kumet tu kumet hese rek mere jalma pedit kumet hese rek mere dasar cap jahe merege hese. ulah pedit kuraja kaya al bakhilu adzubullah orang pelit musuh Allah Si pedit membuat cuma ngabring tapi lain rek nulungan, rek mau puas wek sia. Tangke dikubur jadi sejaul akra, orai berkepala tar yang melilit tubuh tangting ti mana tung tanah serangga tanah ketek kadir ngabucat panon tapi kan rasa tidak dicabut anak Adam di dunia teh nu apa nadom yang sekolot Walila balama subuh eh siris. Di mana ieu iya kapas hungku irung kapas, ngaran pakaian kermaut malucu mah kapan. Yang entah kapan naon iraha. Iraha ibu badai nganggo kapan kapan kapan. Eh. Dan kapan sendiri tidak tahu untuk siapa dirinya dijahit. Eh, banyak orang yang punya pabrik kain, distro, kompeti tapi tidak sadar kalau kapannya sudah ditenun. Nah, saya tadi baca satu hadis 40 hari menuju kematian subuh ke azab kubur mah kieu mun ditanya tuh bisa nggak jawab manrobuka dan lain sebagainya. Jawab kubur itu menyempit. Orang teh namanya Dobtotul Kubro. Ini baru alam spirit maratan langit ngocak maratan jagat cek nabi kadenge kecuali makhluk kabe kadenge ngan mun jelema ngadenge mau anu nyendosa. Yeun ku eta ge teu anu nulungan. Terus lamun dosa-dosa tuh kalau jengking udah tengah teh orai terus nih maka jaga wudhu jaga wudhu jaga wudhu taubatlah sebelum ajal tiba karena ajal kita tidak ada kubur naon bagi orang yang kafir mimitinya di kuburan ditinggalkan surga kuduna mana balik kadi tong salah mana pantonan nu ieu iya, tinggal itu enggak ditinggal ke neraka ngeri tuh si ganu di kebon waru dan menang keputusan sidang kasih sana itu luar biasa kubur teh karantina gitu jeng gitu sancan ngesan dunia ke alam kubur saja begitu melelahkan kesel cangke pegel ih baturan ngesmaot keur mabok nu nganterkeun teh nu marabok deui jauh kemenang doa matak penting berlingkungan soleh seperti ini min azabil qabri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 Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah mereka seperti hewan ternak bahkan lebih lebih sesat lagi mereka itulah orang-orang yang lengah صدق الله العليم العظيم Allahul العظيم Dalam banget ayatnya. Walaqad darakna li jahannama. Sungguh telah aku sediakan bagi neraka jahanam penduduknya kasiron kebanyakan. Dari mana? Minal jinni wal insi, dari kelompok bangsa jin dan bangsa jun manusia jin dan jun nukumaha lahum kulu la yafqahuna biha punya hati keras ningali nu maot ngapoe poe asa moal tuh nu di pahlawan taman pahlawan sedih mun eueuh nu maot kanggali kubur tad ka dieu tad ngobrol lah sok kuma tad doakeun sing maot teh maksudna kumaha budak ieu sakola cenah kana eueuh order Kadia kadia kadia ame hampang sok tuturkan orang, Sok atau Ustaz tutur. La ilah. Sok maneh nu maotna sok. Sok orangnya kadang nganter babaturan nu maot pas dikuburkeun mantuan ngagali. Kieu-kieu oh pangmotahna jiga nu moal eh. Hati keras. Padahal manehna nate dalam antrian. Cung di dia nu moal maot. Wa'bud kata hatta yatikal yatin ibadah kalau teh kudu nepi ka yakin ajal teh dah ajal mah sepakat atuh kabeh aku bakal maot nu sombong mah oh nu maot balik deui lain betah dan memang geus aku nah tah walaqad siapa yang menduduki neraka walaqad tara'na li jahannam nama minal jinni wal lahum boleh la yafqahuna biha hatinya tidak pernah terenyuh dan tersentuh padahal nu maot unggal poe tawen nu maot lupa ngoumumkan di masjid wa DKM maut umumkan muib Bapak eteta mulai maut umumkan mu Bapaketa bangsawan ngo beda sora Nah aja teh kudak ngoora Ka Taruna nahente ngoumkan ngoum tak cuman ngomomkan kurangnya bakal di umum wayuul Nabihaang ningali nu maut tapi teu pernah ngerasa orangnya bakal maut walahum adanu la yasmauna biha minang ngadenge pengumuman nu maut ah nang akibatna laika kal an ambalhum adol siga sato teu we kembali kemari kemari kurban domba diantrikeun babaturan nang sepencit we ka bikang teh nu lain diaradu eta eh, babaturan keur dipencit sugan kapangaruhan urang sekali Si bikang nate ngangkat bujurna terbawa. Be. Al an'am balhum ado lewi atah ado tibatan satu. Kenapa? Ulai ikahumul gopilun. Nah mereka lalai. Batman manusia lalai. Kau orang yang keras hati itu harus diingatkan dengan kematian. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas. Hari ini kita bermain, di punggung bumi, besok dipindahkan ke perut bumi. Hari ini kita makan dari apa yang tumbuh di punggung bumi, besok menjadi konsumsi makhluk bumi. Maka ngapain sombong dengan wajah? Wajah kita akan sama tengkorak, pakaian kita akan sama kapan, darah kita sekarang berbeda, besok masih sama keranda, itu pun hasil udunan sararea. Cek DKM teh, Alhamdulillahnya masjid angges, speaker saya, lampu saya, jam KB haraya, hiji deui wargi kaum muslimin rahimullah cek pak DKM teh. Nama DKM ya hirup teh mah hirup terus nya anu maot can boga pasaran pada KM ye ti abi na ti abi papana ku abi ngelasna gratis yang gue cek poe beres ku kompak mah bawa ka tengah ka dieu warga tuh ku kompak mah ayah terurang balik kendaraan keranda mari mah penghargaan ti DKM kemarin numpang udunana gede saha sok pilih badai ngararisan sok kan mumu apa lebah ngararisan PG hayang asup surga hayang betul tidak bu sok ningali wajah ibu-ibu wajah-wajah perindu surga walaupun ada surga yang tadi rindu PG hayang asup surga numbung mah initnya, sok sok asup surga dek ini tak ayeuna tuh cilepeng nate ustad hula cenah tak mau anu ngewaeun ka orang, tong didoakeun tepuku, daro soge di ciduhan teu males nyiduhan anu ngewangan zalim teh antepkeun we mitnah mawe penting tahajud Ya Allah jangan kau apa-apakan dia yang mendolimiku. Masukkan dia ke surga ya Rabb. Tapi entong dingkengke. Iwah nasihat. Setiap orang bisa beli jam tapi tidak bisa beli waktu. Setiap orang bisa beli darah ke PMI ketika operasi butuh transfusi tapi nggak bisa beli nyawa. Semua akan bernasib sama. Sekarang di komplek yang kita tinggali berbeda luas, uran rumah, lantai, warna, dan sebagainya. Tapi besok mah sama dua kali satu. Malah di Jakarta duduk yang luar biasa, kuburan wae mahal. Nubenghar di kerada jero, sara setengah, nu miskin mah sukuna narolol. Tak rada lorea mereka mau teh perizinan rada ketat, eh, sok hari lah kan di nagroge jeung merung kontrakan teu kabayar pindah ke ngajuru esok eh, tingali rek maot WC di urang mah teu betah cicing di Indonesia teh yang balik ka Garut Ingat yang jadi masalah bukan kematiannya tapi bekal apa yang sudah kau persiapkan untuk kematianmu wala takunu kalladzina nasullah fangsahum anfusahum mulai kaumul fasikun diingatkan poho fasik asa Muhammad belok we karena maksiat nah, nutup paruguh Padahal ini akan jadi beban. Banyak berapa juta orang yang ingin kembali hidup ulang amalnya, tapi berapa persen hari ini yang masih hidup di dunia berpikir mati enak kan? Ngeri, istri jadi janda, suami jadi duda, anak jadi yatim, mobil menang nyicil ukur nalaman, uh, eh, itu pemakaman saja. Kalinya neraka, ngeri. Maka manfaatkan kesempatan yang masih diberikan untuk lebih maksimal dalam pertaubatan. Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat. Ya dulu ada pernyataan, ada pertanyaan. Saya kasih empat, dua akhwat, dua yang mau bertanya. Mana Pak MC? Yang mau bertanya, Pak langsung ya. Waktu-waktu waktu durasi. Oke nasi, pakai sangunya. Berdiri ya, berdiri ya. Siapa dari mana? Ini banyak yang dari Garut, dari Sumedang, ini wajah-wajahnya. Hebat pengajiannya di gunung. Assalamualaikum. Ini tadi eh, mau bertanya tapi eh, keluar dari tema ya tadi. Ya. Nu keluar angkasa harus mudagna. Bebas lah bebas sok sok sok. Jadi kita terkadang manusia itu ketika sholat uh, non sih suka tidak stabil naik turun. Jadi kadang rajin, kadang hoream. Nah gimana? Sholatnya naik turun, naik turun. <laughs> Jadi maksudnya teh uh, yang maksudnya sudah kadang stabil, kadang turun. Tak gimana hmm. supaya kita itu sebagai manusia selalu tepat waktu gitu. Jadi nah gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatlah sebelum Waalaikumsalam. Salatlah sebelum disolatkan. Ke masjidlah sebelum di ke masjid. Dan utara ke masjid ke akan asal ngasku Islam. es maut mah pasti ngetrok DKM. DKM namun naon itu nyolatkan. nyak cek DKM tanda Asia teman tara solat nyok benernya ulah tengah seanting sok. Langsung kita jadi imam diharap Bener bari ngagoler ngimamanan aku. Nah, itu kuncian. Anda pengen stabil sholat tepat waktu berjamaah di masjid, ingat mati. Dan ibu homsan kobra homsin. Ingat lima perkara sebelum lima perkara sehat sebelum sakit, bang sebelum sempit, kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati, sebelum tua. Jadi ingat mati. Maka ada beberapa imam yang memimpin as-salatul muwadi. Semoga bisa jadi ini sholat terakhir kita. Maka tuannya mata fokus ke tempat sujud. Sok didinya indah sekali kalau kita wafat dalam dan ruku. Sujud, uh husnul kha di mana menyiasati fluktuatif keimanan. Kan sifat iman mah dua ya. Yajid wayan wayankus kersaya sahabat. Orang malah lain turun naik aya uwe Kadang aya kadang uwe Tak kadang sholatnya haroriam haroream da beda tuh salat menang duit menang arisan, menang gajihan. Oh takbir nangge kaciriat tuh. Nubungah mah Allahu akbar pas tengah bulan mah Allah Hah? Tete penyakit sararea naik Allah na beda sampai wal asri di kolaborasi jeung watini coba milai mana sih Malasin, Yusrin, Aroream, Malasin. Yusrinilal ladina amanu aminu solihati palahum ajrun goyrum. Pea tahiyat nangge dikolaborasi ngencar pikiran lele salatnya. Eh. Atayatulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Syadu ala ilaha illallah. Syadu ala rasulullah. Ayolah sholah ayolah palah. Ingat mati. Ingat mati. Jaga wudhu. Ingat mati. Anggap itu sholat terakhir. Bisa jadi isa barusan ke isa terakhir. Maka abdullu akmal as-sholatu bi awaliha Sholat tepat waktu itu seutama-utamanya amal. Siapa yang menjamin adan berkumandang lalu kita masih leha-leha. Hayya ala sholat. Ya Allah. Pas reka cai tidak gor. Beleduk dagor pecah pembuluh darah maut ke sholat Masalah kakum bisakor. Oh mampir ke neraka sakor. Kalau lam nakum minal musallin. Karena aku dulu meninggal sholat disebabkan sahun lalai. Laikahumul kaumul ghafilun ya yang Pak rasakan mah mereka harus dalam sholat ya sin keburu maut ah sholat oh, mautnya dalam keadaan sedang sholat atau setelah sholat atau persiapan dari komplek Islamik sendiri uh, <laughs> saya ingin menanya Pak mengenai bahwa hidup dan perhitungan adalah di akhir kita kan nah dari proses akhir itu kan ada proses menuju suatu akhir itu di zaman sekarang banyak fitnah Pak Nah, bagaimana menghadapi zaman fitnah ini agar kita nanti dia dia akhir itu sukses gitu. Terima kasih. Sahabat yang pipisnya jorok. Wailulil akob, wailulil akob minan nar. Tahu nggak penyebab adab kubur tuh wudhu ngarata tuh. Tapi nah kalau tidak diamalkan saat teteh nyage wudhu tapi terata yang teka kumah itu jadi masalah. Bagaimana menghindari fitnah di akhir zaman yang semakin juara iya? hese nyingcet tingali dosa jadi tingali katabrak daya harapun tingali dosa diperemkan kadele dibentakan karasa rembentak ya sering-sering bertaubat saja ma istighfar teh mun geus salat nya urang mah istighfar istighfar geus dosa kenapa nabi bersabda kulub adam khotoun tidak ada manusia yang steril dari dosa akhir khotoin at-tawwabun tapi sebaik-baiknya pendosa masih dihargai baik kalau dia mau bertobat aja Pak. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Mudah-mudahan dengan menjaga wudhu Bapak bisa pas dari tekanan besarnya fitnah yang sedang terjadi. Bagi ahli jelema aslina. Nu era teh anu mah lain nu maksiat, nu ningali, ingin tilu, beringin tiga. Tiluhut kan lo orang Indonesia di dia mah kudu ke. Tangkep-tangkep juga na Titanic kieu. Jeung anehna teh wah ini ini Kabe baru long teh kurang ke jadi orang nu era. Kabeng mah era orang mun iluan ieu teh. Kan itu jebakan. Bagaimana keluar dari fitnah? Nabi pernah bersabda, jangan meminta tidak ada fitnah, tapi berdoalah Allah ma ini a'udzubika min mudzillatil fitnah. Ya Allah lindungi akan fit fitnah. Maka kurangi loh yang nggak penting. dalam melak parema pasti jadi jukut melak hadema pas boro kitunya tapi mulak cukut jadi parete mun urang taong mah anu gagenggereukeun mun urang bager ye anjing ka masjid wae edan anjing adan anu adan teh anjing tapkeun nyumi aja just the way you are biarkan jadilah diri kita dan semua akan cie-cie pada oke dari akhwat ada dua orang silakan teh Cik. Ya ya. yang saya gogorowokan. Cek cek. Cetrekan. Ah, kan. Waalaikumsalam. Mangga lebet. Kan biar. Sok. Assalamualaikum Ustad. Ini Ustaz. mengenai hijrah. Siap. E, rada apa? Jahiliyah gitu ya. Setelah Kemarin melongkar dia nyebut jahiliyah. Ayo namanya geus jilbab abinam. Sok, kumaha? setelah hijrah tuh ingin insaf gitu ya udah sholat taubat udah nyobain ikut kurang kurang gimana gitu hatinya tuh kurang masih, masih terkejar-kejar oleh dosa masa lalu gitu ya karena emang sebelumnya kurang terus hatinya gitu biar hatinya tenang harus tenang. gimana nah, gitu nah, itulah hijrah life by process process for progress don't protest Laib Pak eh, proses. Faidah farok tabangsok. Orang punya masa lalu, moving on. Tapi pelan, slowly but sure. Kalem ya jika tayang ngambang atuh. Nggak langsung dapat pio, orang hijrah langsung tenang. Enggak lah, pasti nanjak dulu atuh. Di poyok. Hmm. Tuh, hijrah mah gitu, lelah. Lain hijrah tuh telelah mah Ismail harus di oleh ayahnya sendiri. Ibrahim harus masuk ke dalam api. Yusuf harus umur. Ayub buduk seumur umur. Untuk mencapai tenang teh kewe sadi berena kualongan ulah ninggalkan niat ajam yang sudah kita arek hijrah buatin hijrah teh. Tanya pernyataan dir mantan maafkan aku. Jangan tanya aku di masa lalu karena aku tidak di sana lagi. Kalau kemarin aku edan, sekarang aku ada. Kalau kemarin aku buka aurat, sekarang aku dab. Jadi cowok syariat, cowok hijaber. Kalau kemarin aku bejat, sekarang aku taubat. Kalau kemarin aku haram jadah, sekarang jadi di atas. Kalau kemarin waktu sebelum hijrah, aku lihat akhwat rasanya tak kuat, ingin ngasih coklat. Biar dia tahu aku punya niat dan tekad dan targetku akad. Bila nanti saatnya telah Ku ingin kau menjadi satpamku Berjalan bersamamu dalam setiap ronda malam Jika bogoh nansi pe. Tapi sekarang tidak, akunya udah berhidra. Siapapun ahwat yang memikat tak kuberi dia coklat Karena akunya udah syariat Sorry, nggak ngasih coklat, asal jangan lebih dari empat, kuberi dia coklat. Tapi tekasep ngan payu. Anak saya benar nggak ada informasi teh. Anak saya empat perempuan semua bukan perempuan saya empat anak. Catatnya nu opat eta cikal KB, Berarti payu. Daripada hiji pas sewe mending opat akur. Meja ge mau nangtung korsina hiji mah. Nangtung teh sukuna op. Naon seri juga nu ngarti. Kalau ngebahas eta sok barara dah. Mun ibu tersep ani saya tilu sarua jeung Ahok penista agama. Kalau ngebahas eta. Asalun ke baliknya. Tongonang di ustadz Epi ngebahasnya poli pada poli pantai jauh. Ya. Ya disebut perusahaan maju teh nu kuat pusat banyak cabang. Rumah tangga nu maju gitu pusat pusatna kuat cabangna banyak. Pandai-pandainya menyimpan istri muda akhirnya tua juga. Pun panjang umur nama. Nah, bagaimana menikmati frekuensi hijrahnya itu? Sabar, istiqomah, inamal amal niat, luruskan niat. Wa inna malikul nawa karena segala niat segala amal tergantung yang diniatkannya. Fa ingrotuhu kalau hijrahnya karena dunia, buha akan mendapatkan apa yang dia dapat. Tapi melatih atau karena perempuan karena laki-laki yang akan dinikahinya dan ki nggak semenangnya tahu deh. Fa hijratuhu mahajaro ilai. Maka bulan Muharram, bulan Hijriah dan kembali bersemangat memperbaharui rencana baper bawa perubahan. Barang ini lebih baik dari kemarin. Hmm, itu keuntungan. Barang siapa yang hari ini, yang hari ini prosesnya nikmatin aja. Pastilah fluktuatif. Kayak cepat maksiat cepat tobat. Pasti jika engkang-engkang mulai untuk lagi. Bagus sekali pertanyaannya terakhir ini tidak perlu jawabannya. Terima kasih atas pengertiannya Anda tahu kalau saya kecapean. Sudahlah. Kacis situ mulai kopea segitu WA. Ah. Saya putih tamat eh. Sok atuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya, uh, eh, bagaimana cara membedakan, bagaimana cara, cara menghadapi musibah atau ujian tersebut? Siap. Terima kasih. Beda kajung ujian mah gampang pisan. Musibah mah ku M, ujian mah ku U. Nya kan ngebedake. Eta nage geus Bagaimana cara menyikapinya? Sabar, ngus, beres. Ya musibah mah Kulayusibana. yusibana ilaman Allah musibah banget ayana anak mun ujir ngukur kualitas iman seseorang rahim ayana ayam wak nges ngurus pamajikan ningalkan kerbure yang betuang ciung di tengah leweng tapi udeng etas salaki salapan tahun ningalkan hajar <coughs> balik kalian mau oleh-oleh mau hongguan naon gitunya eh kadon mawa parentah dipencit tau ujian tapi kan teka jadian akhirnya api pun menjadi dingin bagi Ibrahim tau ujian laut pun terbelah bagi Musa Ismail pun tak jadi disembelih tak eta ujah bahannya nyatu tak kurang di jena eta ya, mah doharul mun ketika mendapatkan itu eh, ayatnya tibah mun kajadian qalu innalillahi wa inna ilaihi ujian musibah sikapi dengan mentak <coughs> kata Amr bin As ingin bahagia dunia dan akhirat Poinnya ada lima. Dua sering mengajakkan lagi wa inna ilaihi rajiun. Allah ajirni fi musibah wa ini dengan yang lebih baik. Jadi mun ibu boga salaki ngarasah geus we Terus Minang ngucapkan Alhamdulillah cek Amr bin Asma tuluy loba sing ingat mengawali segala sesuatu Bismillah tuluy loba istighfar tiasa kapihatur kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi aja ceramah nanti dipanjang-panjang ame urang diondang onang Ustaz atau Ustaz menisak sakedeung perjalanan yang lama ih. Emang masih tahan? Masih tahan? Egois. Kalian tahan, aku mana tahan. Saya pagi harus ke Tasik, di Tasik, road to Tasik, terus nyambung ke Garut, nanti ketemu lagi. Eh, kenapa Ustaz meni ih jahil ih cicing, udah panjang kene cerita. Lila, ya pantuna ya. Kasih panjang, kasih ke pondok. Apal amplopnya mangan tuh. Yuk, ngedoa yuk biar iman kita ditetapkan dan tetap dalam hati kita. Allahumma Ya Allah, nawir kulubana, cahayai hati setiap kami, binuri, Dengan, cahaya. hidayatika, tunjukmu, karena kama, sebagaimana nawartal ardo, engkau cahayai bumi ini, binuri. dengan cahaya, samsi taharimu abadan abadan lama-lamanya kaitan dengan tema ini Allahumma, Allahumma. ya Allah aluka memohon kepadamu khotimah wafatkan kami dalam husnul khotimah wa na'udzubika dan kami berlindung kepadamu min su'il khatimah dari kewafatan su'ul khatimah. Ya, dari doa juara ya, tiga kali Allah mengizinkan. Allahumma, Allahumma. ya Allah wafatkan kami syuhada dalam kesyahidan dalam keadaan sujud wafat dan ruku wafat dalam keadaan takbir dalam keadaan wirid wafat dalam keadaan bacaan wafat dalam keadaan sedang berwudu lalu memiliki wudu wafat dalam sedang membela agama Allah Bana afrig alaina don wasabbit agamana wangsurna alal qawmil kafirin Rabbana afrig alaina tawaffana muslimin Semoga kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu saja mudah-mudahan bermanfaat adanya. Jangan lupa bahagia. Tetap dengarkan 100 Jo jam 5 sampai jam 6 pagi. Jam 10 di Net TV, paginya di TV One sebelum aku. E, nanti ada di Inspira TV, ada di NMC minta Trans TV anu jaramah, oh jaramahnya. Eta nyasok lalajuanan di YouTube lah pebalatak ya. Undur makola wala undur makola. Jangan lihat sayanya. Lihat apa yang saya bicarakan di kajian-kajian sudah taikan. Aku lu qouli hada astaghfirullah wa lakum wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.